Insyaallah kita akan tambah hari ini dan sebelumnya kita akan murojaah bersama-sama. Ustaz Habib yang akan pimpin. Silakan Ustaz Habib. dan alhamdulillah baru kemarin Ustaz Habib mengajar di Madiun Pak. lebih dari seribu orang yang hadir jadi insya Allah seribu dibandingin sama jemaah al-falah nggak ada apa-apanya masih hebat jemaah al-falah ini rutin dilakukan dan Alhamdulillah kemarin pun juga serentak kami bikin saya di Pekalongan, Ustaz Habib di Madiun, juga ada di Pontianak, Ustaz Ade Zezen, 700-an orang dan alhamdulillah jadi hampir setiap hari sekarang kami ajarkan teknik menghafal Quran semudah tersenyum silakan Ustaz Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bertemu kembali di Masjid Al Falah ini untuk melanjutkan hafalan surat Abah as Alhamdulillah kemarin atau Senin kemarin kita sudah sampai pada ayat berapa? Masih pada ingat? Ayat 12 Kita akan ulang Kita akan merojaah dari ayat pertama sampai ayat 12 Suaranya yang kenceng, yang lantang dan gerakin tangan ya Semua baca ta'awud dan basmalah bersama-sama Allahu billahi minasyaitah Jeffrey ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafalkan menjadikan tambahan pahala bagi kita amin amin ya rabbal alamin dan sekarang kita akan melanjutkan hafalan surat As-Sajdah ayat berapa? ayat 13 baik bersama Ustaz Bobi waktu dan tempat kami persilahkan Alhamdulillah jazakumullah Ustaz kira-kira setahun yang lalu saat saya diundang oleh para anggota HOTS di Jogja ada peserta tunanetra yang ikut rutin yang hafal lewat WhatsApp dan kemudian dia ngasih sambutan, testimoni senang dan rupanya ya, mereka bikin grup difabel. Difabel itu different but able. Orang-orang yang berbeda tapi sama kemampuannya seperti orang-orang biasa. Maka kemudian sahabat kalau tidak salah namanya Dedi itu yang tunanetra dia maju, kemudian dia sampaikan pesan kawan-kawan yang difabel, Ustadz, saya alhamdulillah ngikutin WhatsApp Hot bisa Ustadz ngikutin. Tapi kemudian kawan-kawan yang lain yang tunarungu dan tunawicara sampaikan bagaimana cara ngafalnya kalau dengan metode ini. Tunarungu, bicara, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong Pak, Bu. Maka Masya Allah Ikhwataliman saat itu saya belum pernah tahu bagaimana cara ngajarin ngafal orang yang nggak bisa bicara, orang yang nggak bisa dengar. Bagaimana cara ngafalnya. Tapi di hadapan semua yang hadir saya bicara, oh gampang, pakai saja isyarat tangan. Itu Allah ilhamni itu, saya jawab begitu saja. Dan Masya Allah begitu saya jawab, mereka pada mengerti wabil khusus kaum difabel itu. Jadi menghafalnya pakai isyarat tangan meskipun setorannya nggak pakai suara. Jadi isyarat tangan saja. Beberapa hari setelah itu, Masya Allah, rupanya di Masjid Nabawi, Ustadz Hilal posting di grup kami, di grup Askar Kauni, bahwa di Masjid Nabawi ada orang-orang yang tunarungu, tunawicara menghafal Quran. Pak. Dan menghafalnya, nyetornya begitu. Dan Masya Allah pekan lalu juga viral video halakoh tasmi'il Quran di Taif, Saudi Arabia. Khusus buat orang-orang sum, orang-orang yang tuli bisu. Dan caranya begini setorannya. Dan Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala rupanya mereka orang-orang yang difabel, yang Allah ambil indranya, tapi masih pengen jadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk jadi ahlul Quran. Allah kasih kemampuan bagi kita untuk melihat, Allah kasih kemampuan kita untuk mendengar, Allah kasih kemampuan kita untuk bicara, manfaatkan, sering-sering gunakan untuk tilawah Al-Quran. Dan saya sampaikan kepada jemaah Al-Falah khususnya grup WhatsApp menghafal as-sajadah grup Al-Falah sudah dibuat. Dan saya lihat yang setoran masih dikit, baru lima orang gitu. Jadi ayo ibu bapak semuanya di grup WhatsApp itu Anda ditemenin sehari satu ayat surat sejedah. Jadi nanti yang belum segera ikutan. Segera ikutan dan kalau sepekan di sini cuma satu ayat, nah insya Allah di grup WhatsApp itu sepekan minimal lima ayat. Jadi kalau 30 ayat surat sejedah, insya Allah hanya dalam enam pekan Anda lancar, setorannya dan Menariknya lagi, Anda akan dapatkan video-video saya lengkap surat sajadah 30 video, 30 ayat dan itu bisa ngebantu Anda untuk ulang-ulang. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ayat 13. Sama-sama taus. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin ya. Mudah-mudahan sekali dengar langsung hafal. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Yuk sama-sama Insyaallah bisa ya. Yakin bisa. Ikutin Ustaz. Walau syi'na Walau syi'na Walau jikalau Syi'na kami berkehendak La'ataina Kami akan berikan Kami akan berikan kulla nafsin setiap jiwa walau syi'na la'ataina kulla nafsin coba taina kullan ataina itu ya dengerin ولو شئنا لآتينا كل نفس coba hudaha petunjuknya ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها yang keras walau artinya shina, kami berkehendak la kami akan berikan kulla nafsin setiap jawa hudaha petunjuknya sama-sama walau syi'na walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha sekali lagi walakin akan tetapi hakul qawlu telah tetap hakul qawlu telah tetap keputusan kayak hakim ngetok palu ya telah tetap keputusan mini dariku walakin hakal kau minni coba ولكن حق القول مني lagi yang keras tambah keras walakin walau syi'na nafas yang panjang, nyampe nggak nafasnya? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin Tarik napas yang dalam. Satu, dua, tiga. tiga. La anna. Coba. Aku akan masukkan jahannam ke dalam neraka jahannam minal jinnati dari golongan jin Wanasi dan manusia ajma'in bersama-sama la amla'anna jahannama minal jinnati والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين sama-sama ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها coba ولكن حق pertama. Walau syi Cina. Satu, dua, orang satu kelompok minimal 10 orang dan 10 orang itu minimal ada dua yang lancar. Eh cepetan. Yang merasa lancar kumpulin temen-temennya, Yuk. Cepetan, cepetan. Tadi kalau kedengeran di kanan kirinya ada yang kencang bacanya pasti dia yang lancar. Deketin, deketin. Yang kagak lancar buruan gabung sama yang lancar. Bergabung, bergabung. Ayanda Ahmad sama Pak Sugiono, ah, ajarin yang lain. Ayo, 10 orang, 10 orang. Sepuluh orang, sepuluh orang. Minimal satu kelompok ada satu atau dua orang yang lancar bacaannya. Siap? Kita baca dulu tiga kali bersama saya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن keras walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati ajma sekali lagi walau sekarang kenalan dulu tuh sama kelompoknya, tanya namanya semuanya. Ya dengkulnya nempel, jangan jauh-jauh, rapat, rapat, rapat. Rapat. Lingkarannya diperkecil, dengkulnya nempel, kenalan, kenalan. lomba antar kelompok ya. Dah kenalannya jangan lama-lama, udah mulai ngafal. suaranya yang kenceng ikuti ya dengarkan azan dulu ya. Dengarkan azan, jawab azan. Tidak satu pun berbicara. Kita jawab azan dan kita doa. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ya. <clears throat> masih ada kelompoknya masih masih melingkar, duduknya melingkar, duduknya berdekatan. <clears throat> Kita akan ulang tiga kali bersama saya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. sekarang periksa setiap kelompok satu orang seorang yang kenceng bacanya ya satu orang satu orang supaya lancar kalau nggak lancar bantuin abis ini Ustadz mau adu satu kelompok dengan kelompok lain yuk mulai bergiliran satu-satu yang kenceng Sudah belum? Baik, kalau sudah berdiri, berdiri. Setiap kelompok cari kelompok lain hadap-hadapan, berdiri ini. ayo cepetan. Ngadu, ngadu, ngadu. Berdiri hadap-hadapan. Ayo cepetan, biar seru. Ayo ibu-ibu, cari kelompok lain hadap-hadapan ayo muslik diatur anak-anak lawan bawa apa juga boleh berdiri berdiri ayo ayo ayo anak-anak cari kelompok lain cari kelompok lain ayo kita akan aduk. Ayo. Sudah? Oke, dengan kelompok lain kita akan baca ayat tadi ya. Mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tangannya. Walau syi'na كل نفس هداها ولكن حق القول من لأملأن جهنم من ال Sekali lagi, walau orang di hadapannya, jabat tangan, salaman, salaman. Sweet, sweet, siapa yang menang, siapa yang kalah? Sweet, sweet, sweet. Sweet. Sweet. Sudah? Sudah? Yang menang sweet, angkat tangannya begini, jangan diturunkan. Bilang sama yang kalah sweet, baca lu ayat tadi dengan suara lantang. Tangannya digerakin, kalau yang menang dengar ada salah bacanya atau salah geraknya, pukul yang kenceng, hei eh, salah gitu ya. Siap? Baik, yang menang angkat tangan. Yang kalah baca basmalah. Bismillah. Yang keras. Walau. takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah nggak ada yang kena pukul ya. Jangan-jangan yang menang juga masih belum apal ini ya. Gantian sekarang yang kalah siap pukul angkat tangan. Yang menang baca basmalah. Bismillah. Pukul kalau salah. Walau Akbar. Sekarang sekarang ganti-gantian. Yang menang boleh perbakin, yang kalah jawab. Misalnya gini. Syikna artinya apa? Kalau nggak bisa jawab, pak gitu. Kudaha artinya apa? Gantian ya. Kalau dia bisa, gantian, gantian. Kalau gitu. Yuk, mulai. Yang menang nanya sama yang kalah. Sudah belum? Kalau sudah, salaman, pelukan, bilang terima kasih. Duduk lagi. Yuk kita baca ayat tadi dengan lantang, tangannya gerakan dengan hati yang senang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Walau apa arti minni dariku jinnati wan nasi walau syi'na hudaha petunjuknya ajmain seluruhnya bersama-sama uh, eh, la akan ke uh, paling kenceng, keren. Takbir, Allahu Akbar. Ini nih calon ulama tafsir insyaallah. La ataina akan kami berikan hudaha insyaallah takbir, Allahu Akbar. Allah langsung hafal ayatnya, berikut maknanya, mahrotnya, tajwidnya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya jadi ahlul Quran. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa, Yuk sama-sama kita berinfak, mudah-mudahan dengan kebaikan ini kita akan diberi Allah Subhanahu wa taala membantu anak-anak yatim doa penghafal Quran di Askar Kauni. Semoga pahala juga akan sampai buat kita setiap huruf yang mereka hafalkan, setiap ayat yang mereka baca, semoga Allah sampaikan kepada diri kita dan keluarga kita hingga kita semuanya menjadi ahlul Quran. Yuk silakan di situ laki-laki, perempuan silakan dikumpulkan di depan sambil kita doa. Allahumma rahamna uh